Bagaimana hukumnya orang yang telah melanggar sumpah atas nama Allah? La yu'akhidhukum Allah billaghwi fi aymanikum walaki yu'akhidhukum bima kasabat kulubukum. Fakaffaratuhu kalau ada orang melanggar sumpah, maka cara menebusnya tiga. Yang pertama, it'amu asharati masakin, kasih makan sepuluh orang miskin. Au kiswatuhum atau kasih sepuluh pakaian orang miskin. Au tahriru raqabah atau membebaskan budak hamba sahaya. Kalau tak sanggup paman yajid, siapa yang tak sanggup Falsnya musalah sati ayam, puasa tiga hari. Maka nah, ibu jangan percaya kalau bapak ini bersumpah. Sampai mati mah, nggak akan nikah lagi. Nah, puasa dia tiga hari, selesai. hmm. Jadi ya, saya ketemu sama bapak-bapak Ketemu saya bawa bapak Ustaz, aku dulu Pak Ustaz sudah bersumpah aku sama biniku, aku tak akan walaupun kau mati meninggal dunia, aku tak akan nikah lagi sampai mati. Terus ini istri bapak, iya tiga hari dia meninggal, nampak aku yang lain katanya. Tapi bapak sudah bersumpah puasa aku tiga hari gitu. Hmm. Hati-hati, mohon maaf pak, aku buka kan pula cerita. Akhirnya kartu bapak tak bisa lagi dipakai kan? Itulah baiknya saya sama ibu. Apakah ada taubat bagi orang yang telah melanggar sumpah itu Pak Ustaz? Dia sudah memain-mainkan nama Allah. Maka menembus sumpah itu hanyalah sekedar menembus perbuatannya. Tapi perbuatan dia. Salah satu layan surullahu ilaihim. Ada tiga orang yang tidak dipandang Allah pada hari kiamat. La yukallimuhumullah, tak diajak bicara oleh Allah. Walahum azabun alim. Mereka diazab dengan azab yang amat sangat menyakitkan. Siapa itu? Orang yang bersumpah palsu, terutama dalam berdagang. Berapa ini harganya? Aku tak ada ngambil untung, ini aku jual modal aja nih. Demi Allah. Mana ada orang jual modal? Kau kalau bohong jangan nampak kali. Tak ada orang jual modal. Pasti dia ngambil untung. Udahlah bohong mau melakukan barang. Itu tak dipandang Allah, tak dilihat Allah pada hari kiamat. Apalagi yang bersumpah-sumpah itu pakai Quran buat itu di atas. Saya bersumpah, saya bersumpah akan menjadi PNS, akan menjadi PNS. Bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Papua, bersedia. Tiga hari tempat sana balik ngurus surat pindah. La Mudah-mudahan yang sudah-sudah bersumpah nih taubatnya diterima Allah SWT. Wah, banyak juga yang udah berlalu apa boleh buat illa man taba kalau dia bertobat. wa amana beriman wa amila amalan solihah. taubat nasuha beriman dengan baik beramal soleh ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat maka semua yang buruk-buruk dosa-dosa yang jelek-jelek dulu insyaallah diganti Allah dengan yang baik-baik taubat taubat taubat mandi mandi taubat macam mandi wajib basah semuanya kalau tak ada air keran mati mati listrik pergi ke sungai Deli terjun situ. Insya Allah kalau dapat yang dalam itu bukan cuma dosa hilang, kau hilang sekalian. Setelah itu sembahyang sunat-sunat taubat. di sunat taubat. ini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Iftitah. Habis itu Fatihah, habis itu ayat. Ayat terserah. Apa terserah ayat. Qul huwallahu ahad kata malaikat. Kau sembahyang taubat pun qul huwallah juga. Panjanglah sedikit. Bagaimana keadaan orang yang melanggar sumpah jika dia meninggal sebelum taubat Pak Ustaz? Orang yang mati berdosa dalam keadaan membawa dosa, mati dia, maka dia masuk neraka dulu singgah. Dicuci, diobok-obok dulu neraka. Panas neraka itu Pak Ustaz, diletakkan batu kerikilnya di tapak kaki, mendidih otak di kepala. Berapa derajat tuh Pak Ustaz? Udah begitu panasnya kau tanya juga lagi derajat. Ya belau ka'abaihi sampai ke mata kaki lebih hadi ma'uhu hadis riwayat Bukhari mendidih otak di kepala makanya selalu doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab wa qina azaban nar insyaallah semua yang hadir ini masuk surga tak sing